Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki materi baru yakni tentang kecepatan atau ritme bacaan yang dikenal dengan marotibul kiroah artinya tingkatan-tingkatan kiroah seorang kori dalam membaca Al-Quran dari sisi cepat atau lambatnya ada tiga tingkatan dalam membaca Al-Quran yang pertama adalah tahqiq apa yang dimaksud dengan tahqiq. Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan lambat, dengan tenang, sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua, tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang. Tidak cepat, tidak juga lambat tapi tetap menjaga hukum tajwid. Kemudian yang ketiga, hadir yaitu bacaan dengan cepat. Tapi harus diperhatikan, harus tetap menjaga hukum tajwid, baik gunahnya, ikhfa'nya, dan sebagainya. Baiklah saya contohkan. Untuk yang pertama, bacaan tahqiq, bacaan lambat. Saya contohkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahqiq atau bisa lambat lebih lambat dari yang tadi. Dan dalam masalah tahkik ini kita harus hati-hati jangan sampai terjatuh pada tamtid. Tamtid ini memanjangkan harokat sehingga menimbulkan huruf baru. Contoh membaca begini. Bismil ini salah. Bismil ya bukan bis tapi bis bis bukan bis ini salah bukan bis mil ya, ya milnya mil langsung jangan mil <clears throat> ya kemudian yang kedua tadwir contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. lebih cepat ya kemudian yang ketiga hadr hadr ini bacaan dengan cepat ya contoh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ya untuk hadir perhatikan jangan sampai terjatuh pada damage damage ini menggabungkan eh, memasukkan huruf ke huruf yang lain contoh misalkan ja'alna dibaca ja'alna ja'alna mestinya ja'alna dibaca ja'alna ya Contoh hadir yang salah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ini salah. Ya. Jadi harus diperhatikan. Hadir tetap sesuai dengan tajwid. Dan tiga tingkatan ini masih disebut dengan istilah tartil. Ya. Masih disebut dengan istilah, istilah tartil. Wallahu a'lam biswab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته